السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 11 Safar ya, atau bahkan sudah masuk sekarang ke 12 Safar ya 1438 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Selanjutnya, insya Allah dalam bahasan hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat penting tentang pedoman kehidupan Islam kita, bagaimana cara menjalani kehidupan di muka bumi ini berdasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kajian kita selain bersama kita saat ini juga kita tersambung live nanti ya dengan pemirsa akhir TV yang mungkin juga insya Allah dalam kesempatan ini bergabung menyaksikan tayangan kita. Untuk itu kami berikan gambaran dari awal perjumpaan kita saat ini. Jika nanti dalam sesi diskusi ada hal-hal yang ingin disampaikan, Anda bisa tuliskan atau pemirsa Anda bisa kirimkan ke layanan sosial kami untuk nanti bisa kita bacakan dan kita bahas bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu ya kajian kita untuk saat ini dengan berusaha mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya semoga dengan keikhlasan yang kita hadirkan itu ilmu yang kita pelajari mudah untuk dipahami kemudian mudah pula untuk diamalkan dalam kehidupan kita saya akan langsung pada pokok gambaran pembahasan kita untuk saat ini kita mengambil dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebagian yang kami tampilkan untuk menyambungkan kepada bahasan ada sebagian yang nanti kita coba tuliskan untuk menghidupkan suasana kajian yang kita coba hadirkan saat ini. Pertama, kita buka dulu dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dan 38. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 ya, posisi di sebelah kiri di pertengahan agak ke bawah sedikit di musaf standar dan ayat 38 posisi paling kanan sebelah atas di pojok ya. Selanjutnya masih di surah yang sama Al-Baqarah ayat 185 ayat 185 posisi paling kiri di pertengahan Selanjutnya masih di Al-Baqarah ya, masih di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 129 dan 151. Ayat 129 posisi paling kiri sebelah atas. Ayat 151 posisi paling kanan di tengah sedikit ke bawah itu pengantar yang nanti akan menyambungkan ke ayat turunan ini yang kita boleh bahas. Oke? Okay? Baik, sekarang mari kita coba lihat dulu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dan 38. Saya mohon izin untuk berdiri menerangkan turunannya supaya kita memahami konsepnya seperti apa gambarannya. Oke? Okay? Baik. Di tema kita hari ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, mengenal manhaj dan madhab dalam Islam. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman seluruhnya, ada keterangan dalam Al-Quran yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay. ingat betul ini karena ini kaidah dasar. Ya. Saya berikan kaidah dasar sebentar dulu ya. Baik, pencipta sesuatu itu akan lebih paham dengan ciptaannya dibandingkan dengan yang tidak terkait dengan ciptaan dimaksud. Orang yang membuat pesawat tentu akan lebih paham tentang pesawat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terkait dengan pembuatan pesawat. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang seluk-beluk pesawat terbang, Anda harus tanya pada insinyur yang membuatnya. Jangan tanyakan pada hal yang tidak terkait dengannya. Ya, anda tanyakan tentang pesawat pada tukang gorengan, tidak akan nyambung. Seperti Anda tanyakan gorengan pada pembuat pesawat. Ya, tidak akan pernah ada kesinambungan di sini. Ya, demikian pula dengan kita. Ya, kita ini ciptaan makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, ya kan? Kalau Anda ingin tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Jangan dibuat alur kehidupan menjadi tidak nyambung sehingga sering memunculkan persoalan dan kegaduhan karena solusi yang kita mintakan tidak tepat pada sumbernya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya eh, dari kehidupan yang kita jalani ini seperti apa kehidupan kita? Mau diarahkan kemana hidup kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bertanya dulu kemudian kepada yang menciptakan kita. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 ya. Mohon izin kalau nanti tidak terlampau jelas untuk tulisan karena sisi Anda yang berbeda. Saya kira akan lebih baik kalau Anda yang menyesuaikan dibandingnya papan tulis yang bergerak-gerak gitu ya. Baik, kadang menghadap ke sini sana tidak kelihatan, kita belokan ke sini ya. Baik, menghadap ke sini sana tidak kelihatan ya. Jadi barangkali kita sesuaikan saja. Kalau tidak kelihatan, silahkan bergeser untuk bisa uh, memaksimalkan tulisannya baik sekarang perhatikan kalimatnya فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه perhatikan sekarang ini inti bacaannya ya. wa qulna ihbitu ya ba'dukum li ba'din adu dan kami perintahkan mulai saat ini kan, Adam dan istrinya kan silahkan turun ke bumi ya, jalani kehidupan yang baru termasuk iblisnya ikut turun kan ya, sebagai tantangan atau musuh dalam kehidupan yang jadi perhatian kita saat ini ya hati-hati betul ayat ini ingin menerangkan pesan kepada kita lihat kalimatnya bahwa Adam dan istrinya serta keluarganya ya, kalau sudah disebutkan keluarga konsekuensinya berketurunan Artinya termasuk keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai dengan kiamat. Ya, diminta oleh Allah menjalani kehidupan di bumi. Ini satu ya. Al-ardu. Nah, tapi yang penting ada catat, awas garis bawahnya dia. Walakum fil ardi mustaqarrun. Ya. Dan walakum fil ardi mustaqarrun. Kehidupan yang engkau jalani di bumi ini itu sifatnya hanya sementara. Ingat betul konsep ini ya. Jadi kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini itu tidak abadi, sifatnya sementara. Ya. Termasuk maaf, wa mata'un ila Termasuk kenikmatan yang kita raih pun, kesenangan yang kita rasakan itu tidak abadi sifatnya. Ya, hanya sementara. Jadi kalaupun Anda meraih kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini, ya, itu kenikmatan ya saat kita meninggalkan kehidupan bumi ini, maaf, ya. Sama sirnanya ya, sementara sifatnya tidak akan pernah abadi ya. ini kaidah pertama yang harus kita pahami dulu ya. pelan-pelan jadi kita hidup di mana orang tua kita siapa namanya yang paling pertama diturunkan Adam gitu kan baik dengan istrinya turun ke mana ke bumi baik kemudian keduanya berkeluarga melahirkan keturunan kita keturunan Adam bukan baik tahu dari mana Baik, iya. di Quran disebut dengan Bani Adam gitu kan? Disebutkan tujuh kali di tujuh ayat berbeda. Ya, di antaranya misal Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam. Ya, Bani Adam. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan keturunan ya dengan kalimat menggunakan kata bani itu artinya keturunan yang terus bersambung ya terus bersambung terus sampai akhirnya gitu ya sampai kiamatnya jadi dari Nabi Adam turun lagi turun lagi turun lagi sampai dengan ke kita ya saat ini di generasi kita itu masuk pada kategori bani ini ya jelas di sini baik anak keturunannya Adam jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir berkehidupan ya selain berasal dari satu kakek moyang yang sama yaitu Nabi Adam alaihissalam nah sekarang pelan-pelan fokus sebentar ya di bumi ini sifatnya tadi kan kata Quran ya abadi atau selamanya? Ah, sementara bukan abadi, bukan selamanya tapi sementara kan? Baik. Dari sini kalau sementara sifatnya nanti dari sini pindah kemana kita? Allah alam itu paling gampang. <laughs> Baik, masya Allah. Pindah ke alam yang kedua kan? Disebut alam apa? Barzakh. Baik. Alamnya disebut dengan barzah, nuansanya disebut dengan kubur. Ya, sesuatu yang tertanam. Baik, barzah itu pemisah. Ya, pemisah sesuatu yang tidak mempertemukan di antara dua yang dipisahkan. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman itu, ya ada di antara lautan itu yang dua aliran yang tidak bisa bertemu arusnya. Jadi ada satu arus, satu arus terpisah, nggak nyambung tuh. Ikannya pun nggak bisa masuk. Dia begitu sampai ke sekat ini dia balik lagi. Ya nggak bisa nyambung keduanya. Disebut barzah. Ya. Kenapa alam ini disebut dengan alam barzah? Karena alam ini memisahkan alam dunia yang ada di bumi dengan alam akhirat yang keduanya tidak bertemu. Ya, jelas di sini? Baik. Pelan-pelan kita turunkan dulu sebentar. Di antara dalilnya kita hafal di Al-Adiyat itu, "Afala ya'lamu idza bu'thira fil qubur gitu kan apakah manusia tidak merasakan mempersiapkan jika satu saat kami akan bangkitkan mereka ya hati-hati dalam keadaan kuburnya dia ada sesuatu terjadi di alam kubur lalu kemudian dibangkitkan dari situ eh, setelah ada alam barzakh eh, pelan-pelan eh, apakah selamanya di alam barzakh tidak baik kalau tidak kemana kita Allahu a'lam alhamdulillah karena Allah yang maha tahu tanyakan pada Allah baik kan? Baik. Kita akan pindah insyaallah ya kan ke alam disebut dengan akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah langsung ke akhirat? Wallahu alam tanyakan lagi pada Allah ya. Baik, maka tidak kita akan mengalami proses dulu yang disebut dengan yaumul hisab. Ya. Yeah. Peristiwanya disebut dengan kiamat, hari kiamat kan? Bahkan diturunkan khusus satu surah di sini, Quran surah ke-75 itu kan? Baik. Tentang alam barzah kita ambil yang nikmat saja, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Supaya siap-siap maksudnya, ya. Kemudian pelan-pelan Sultan dari sini dari kiamat masuk hisab sudah terjadi ya pilihannya kan cuma dua ya Baik, pilihan pertama kemana masuknya? Ke surga. Pilihan kedua? Ke neraka gitu kan? Baik. Bagi orang beriman nggak ada pilihan kecuali satu, surga gitu kan? Itu saja. Tapi bagi manusia umumnya ada dua tempat tujuan. Ya, kita ambil misalnya turunkan dulu. Jadi ada surga. Di sini ada ada neraka. Bahkan nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab. Ya dan sebanding di situ. Baik. Pelan-pelan nanti kita lihat kita turunkan dalilnya. Baik, kalau sudah ada di sini misalnya Kemana lagi kita? Kemana lagi? Wallahu alam. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Baik ya? Dijawab khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya karena sudah kekal di dalamnya berarti tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ya tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ini yang disebut dengan alam abadi, akhirat ini ya karena itu di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula baik di surah ad-duha itu akhirat sifatnya abadi baik Bapak Ibu sekalian karena sifatnya akhirat sudah abadi tidak berpindah lagi bukan sementara lagi berarti awas hati-hati dalam kaidah apapun baik dari segi pemikiran baik dari segi gambaran uraian yang sifatnya umum Baik, sesuatu yang sifatnya abadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tujuan ya dalam setiap aktivitas dan kehidupan. Di sementara itu kan singgah-singgah aja kan. Anda misalnya mau ke Jawa Tengah ya. Misal ke daerah Pati gitu kan, tujuan Anda Pati. Tapi ketika Anda berjalan menggunakan bis, bukankah Anda singgah-singgah tuh, sifatnya sementara. Baik ya? Singgah, singgah, singgah sementara, siapkan bekal, kuatkan lagi, apa maksud persinggahan ini? Untuk sampai kepada tujuan dengan keadaan yang baik. Ya. Demikian kata Allah, eh kehidupan kamu bukan di sini. Ini cuma sementara aja. Ya. Kehidupan kamu ada di sini. Ini yang sesungguhnya. Ya. Karena itu, ketika kita ingin bertanya kepada Allah, ya Allah, ya pelan-pelan, lantas kenapa kami diberikan kesempatan hadir di muka bumi tidak langsung saja ke sini misalnya? Nah, ada hikmah-hikmah kehidupan yang nanti kita akan tampilkan sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran yang dimaksudkan. Baik, di sini bahasan kita akan coba dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus sekarang dengan bahasan kita. Baik. Satu. Kita mulai dari sini ya. Saya mau boleh hapus dulu ya gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang perhatikan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 di akhirnya. Dan bagi kalian kehidupan sementara di muka bumi walaupun nikmat nikmatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan hidup misalnya, bisa contoh dalam kedudukan yang cukup tinggi, Anda jangan dulu senang karena sifatnya sementara. Di semua yang ada di bumi karena buminya sementara maka nikmatnya pun akan sementara. Mudah bagi Allah menukarkan kedudukan yang satu dengan kedudukan yang lainnya. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan kata Allah, hanya Allah pemilik kekuasaan tertinggi yang punya otoritas. Dia bisa titipkan kekuasaan pada si fulan atau pada yang lainnya, bisa ditukarkan. Ya, jelas sampai sini? sampai. Pelan-pelan, sebentar. Lihat sini. Ini konsep hidup yang pertama. Termasuk harta benda juga begitu. Kalau Anda sedang berada dalam kenikmatan, mohon maaf, jangan dulu bahagia karena sifatnya sementara. Anda bisa dapatkan sekarang, besok bisa Allah tukarkan dengan yang lain. Anda bisa berada di atas sekarang, besok bisa ke bawah, bertukar dengan yang lain. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Awas, fokus ya. Nah, jadi prinsip pertama ketika kita mulai menjalani kehidupan di muka bumi, ya keterangan Quran jangan terlampau loba ya loyal dengan urusan dunia ya tapi sikapi urusan dunia ini dengan sikap prinsip yang pertama ini jadi kalau anda sedang berada di atas jangan berlebihan jadi begitu naik yakin satu saat akan turun begitu anda turun anda tidak akan terlampau sulit menyikapinya karena paham sesuatu itu bisa bertukar ya. sekarang orang-orang yang sering berselisih ya mohon maaf sering mengambil hak orang lain kan itu diantaranya tidak paham dengan konsep ini ya, kalau yang Allah titipkan itu sifatnya sementara bisa bertukar bisa pergi kapan saja orang yang saat mendapatkan sesuatu sudah paham satu saat akan hilang itu lebih mudah ringan keadaan dirinya dibandingkan dengan orang yang tidak siap kehilangan jelas di sini baik ini satu ya nah inti bahasan kita bukan di sini ya. intinya Allah menyampaikan silahkan cari bekal untuk kehidupan kita yang sifatnya abadi. Silahkan cari bekal. Ya. Jadi seorang dilahirkan dari mulai Nabi Adam berketurunan keturunan. Intinya apa? Kehidupan yang di sini hanya sarana untuk mencari bekal sebagai persiapan pulang ke tempat tujuan utama kita. Agak pelan-pelan. Ya. Dari mana ditemukannya kalimat bekal itu dan petunjuk yang harus diikutinya? Sekarang pindah ke Quran surah kedua ayat 38. Sudah? Baik, saya turunkan dulu. Qulna bitu minha jami'a. Ya. Sekarang kalian semua turun ke muka bumi. Lihat kalimatnya. Jalani kehidupan baru, ya kan? Cari bekal-bekal kebaikan. Nanti kita turunkan ayat yang lainnya. Ya. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Saya ulang fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat Anda turun ke muka bumi, kata Allah, kami akan berikan tuntunan kehidupan, petunjuk hidup disebut dengan hudan. Ya, petunjuk hidup. Oh, ah, tolong pahami betul ya ini baru baru baru pengantarnya kita. Ya, kita belum bahas inti bahasannya. Jalani kehidupan di muka bumi, cari bekal untuk persiapan pulang ke akhirat, Tuan-tuan, dalam Anda mencari bekal itu, ya, kata Allah, kami akan berikan petunjuk hidup yang memudahkan Anda mendapatkan bekal-bekal kehidupan tadi. Bahkan hebatnya, petunjuk ini bukan hanya menjadikan kita mudah untuk mendapatkan bekal persiapan pulang ke akhirat, tapi yang paling menarik Faman tabi'a hudaya Siapa yang konsisten mengikuti petunjuk hidup ini Lihat kalimatnya Fala khawfun Kata Allah saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah Kalau Takut Galau Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Ya Bahkan kami jamin tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Masya Allah. Ya. Ada orang yang selama hidupnya ketika menjalani kehidupan itu, ya maaf sedih itu wajar, tapi nggak pernah larut dalam kesedihan. Kata Allah dia itu masya Allah tidak sedih, tidak gelisah. Ya. Ada di antara kita yang dalam hidupnya nggak pernah sedih? Mohon izin bisa angkat tangan? Ah, tidak mudah, ya. tidak mudah. Ada yang tidak pernah gelisah? Masya Allah gitu kan? Baik, setiap kehidupan yang kita lalui tidak akan lekat dengan dua hal ini. Ya. Tapi kata Allah, kalau anda ikuti petunjuk saya, anda tidak akan larut dalam persoalan dua hal ini. Tidak pula gelisah, tidak juga sedih dalam kehidupan. Ya. Yang paling hebat, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Lihat kalimatnya. Nanti saya simpulkan di akhir ya. Ulaika ala hudan petunjuk hidup yang tadi dimaksudkan oleh Allah namanya apa? Hudan ya? Nah, sekarang perhatikan. Ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah. Jadi ada hudan, ada ala hudan itu beda. Ya. Kalau hudan saja baru petunjuk. Tapi kalau sudah ala hudan, petunjuknya nempel begini. Jadi ada orang yang dalam beraktivitas selalu lekat dengan petunjuk Allah ya, makan dia ingat petunjuk Allah mau duduk ingat ingat petunjuk Allah berjalan ingat petunjuk Allah memandang ingat petunjuk Allah kerja ingat petunjuk Allah Ini lekat betul ya. di bahasa Arab itu ada fauqa ada ala itu beda ini apa jangan katakan Allah alam ya ini spidol ya baik spidol berada di mana di atas meja perhatikan posisinya menempel atau tidak? Ah, ini fauqa namanya. Dalam bahasa Arab fauqa. Tapi kalau sudah begini itu ala namanya. Spidolnya menempel. Dalam Quran kalimat hudan itu dilekatkan dengan seseorang atau bahkan beberapa orang menggunakan ala bukan fauqa. Ya ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah dalam hidupnya. Ketika mereka lekat dengan petunjuk Allah, sempurnakan ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka hidupnya selalu bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi lihat-lihat konsep kehidupan pertama ya. Perhatikan konsep kehidupan yang pertama. Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini, Masya Allah, bukan ingin membebani kehidupan. Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya. Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya. Jadi kata Allah silahkan turun ke bumi Cari bekal yang baik Saya berikan petunjuk supaya saat anda mencarinya Ada kenikmatan dalam mencarinya Bahagia ya Masya Allah Silahkan tenang ya Silahkan nikmati itu semua ya Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Saat diciptakan oleh Allah Dari keturunan Adam Yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia Tidak ya. Tidak ada yang diciptakan untuk sedih nggak ada e, kamu saya ciptakan buat sedih aja ya dari pagi terus sampai malam nggak ada jadi semuanya itu tenang nikmat jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan tidak pernah mencapai kebahagiaan tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya maaf yang salah bukan kehidupannya mungkin anda nggak baca petunjuknya jelas di sini jadi yang keliru itu bukan kehidupannya Ya Allah kenapa engkau hadirkan ya Allah pada saya seperti ini Bukan, bukan karena Allah menghadirkan, bukan Karena anda nggak baca petunjuknya ini hudan baik e, bisa terpahami sampai sampai di sini baik kalau sudah dipahami kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya ya pelan pelan bisa saya hapus baik ya beda antara menghapus dengan dihapus ya baik. beda antara menghapuskan dengan dihapusin itu lainnya. baik sudah. Tenang saja, saya tidak minta Anda menghapusnya. Fokus saja. Ah. Sekarang perhatikan. Petunjuknya disebut apa tadi? Hudan. Hudan. Kalau petunjuk ini diikuti, maka hidup kita akan masih ingat tadi? Baik, bahagia, masya Allah. Kedua apa? ambil lawannya ya maaf tadi kan tidak gelisah lawan dari tidak gelisah berarti apa salah lawan dari tidak gelisah gelisah awas jangan <laughs> sudah sarapan <laughs> lawan dari tidak gelisah itu gelisah jelas ya persamaan dari tidak gelisah namanya apa tenang ya di ibunya pasti tenang Awas kadang-kadang saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ketenangan itu terkadang lebih penting daripada benda materi yang kita pegang. Ya, kalau Anda mau pilih silahkan seperti biasa gitu kan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang dan tidak ada pilihan ketiga. Anda mau pilih yang mana? Tiga mudah gitu kan. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. <laughs> Iya. yang ketiga, yang ketiga tadi apa? tidak bersedih. Tidak bersedih tandanya apa? Senang. Masya Allah. Apa bedanya senang dengan bahagia? Yang paling gampang tulisannya. Pertama bahagia, kedua senang. Gitu ya? Nah, itu biar cepat lah. Baik. Kita turunkan dulu. Sekarang perhatikan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan? Masya Allah saat mau nikah dituliskan samar, samara, bahkan pakai tak ujungnya sama rata gitu kan? Sakinah, mawadah, rahmah gitu kan? Dan tambah. Baik, tapi tidak dihadap, tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu misal. Yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. Karena itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap generasi berganti dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai generasi setelahnya itu selalu oleh Allah diturunkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan pola kehidupan umat yang dijalani ya. teruskan saya tuliskan saja langsung kepada Nabi terakhir setiap berganti generasi ya, sampai ke nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hudan ya, petunjuk kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya jadi begitu berganti generasi ditunjuk oleh Allah seorang nabi rasul untuk menyampaikan hudan ganti lagi turunkan lagi ganti lagi turunkan lagi Insya Allah berita baiknya saya agak cepat supaya bahasan kita lebih cepat sampai ke intinya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Eh, maaf, saya mohon izin untuk bertanya dulu. Nabi Muhammad itu nabi terakhir atau sebelum terakhir? Terakhir ya. Baik. Jadi ketika beliau diturunkan, ada nabi lagi setelahnya? Ada rasul lagi? Tidak berarti, mohon maaf, beliau nabi terakhir, rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti untuk zaman yang terakhir ketika habis umatnya Muhammad maka zaman itu akan berakhir jadi beliau diutus sebagai rasul akhir zaman kita pun umat akhir zaman ustadz-ustadz yang ngajar ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya baik jadi siapapun yang mengajar itu sudah berada di akhir zaman hanya kita tidak bisa mengetahui kapan zaman akan berakhir sudah sampai sini yang dituntut dari kita bukan memikirkan kapan zaman berakhir tapi yang dituntut persiapan apa yang anda telah siapkan untuk menyongsong berakhirnya zaman karena belum tentu sampai ke akhir zaman gitu Sudah sampai sini Gak apa-apa, bingung gak apa-apa. Ya. Yang penting cerna aja dulu ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Qurannya diturunkan juga hudan. Pindah ayatnya, Quran surah kedua ayat 185. Posisi di sebelah kiri di pertengahan. Baik, fokus sebentar. Karena beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul terakhir untuk umat terakhir maka mesti beda hudannya antara beliau umat terakhir dengan umat-umat sebelumnya mesti lebih lengkap karena akan mengalami beberapa generasi-generasi mesti lebih komplit dan mesti lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya ya. karena itu kemudian Allah menurunkan petunjuk khusus untuk umat terakhir dengan nama yang sangat khusus ya. dan diturunkan di waktu yang sangat khusus ya. syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran apa fungsi Quran ini bukan sekadar diturunkan lihat kalimat setelahnya hudan linnas hudan linnas apa artinya nas manusia kalau manusia itu orang beriman saja atau mencakup umum umum disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kalimat an sifatnya umum mencakup orang beriman ataupun tidak. Jadi kalau semua orang bisa mengambil petunjuk dari Quran, apakah dia tidak beriman, apalagi yang beriman, itu pasti akan mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan. Termasuk ini. Jelas seperti ini? Baik. Fokus sebentar. Jadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diturunkan petunjuk yang terakhir dengan lebih lengkap, yang paling mulia berlaku untuk semua manusia. Masya Allah. Apa itu? Al-Quran. Saya berikan ilmu ya sedikit dulu dalam kaidah. Jika ada sesuatu diinformasikan, dikaitkan dengan waktu atau tempat yang istimewa, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting. Ya, sama pentingnya dengan waktu dan tempat yang istimewa itu. Ya. Saya beri contoh misal. Di antara sekian hari yang paling istimewa hari apa? Hari Jumat ya. Kemudian ada informasi di hari Jumat ya, dilekatkan dengan namanya. Maka informasinya begitu penting jangan sampai ditinggalkan karena itu senilai dengan kemuliaan waktunya. Ya. Baik, Quran surah ke-62 misalnya, Al-Jumuah. Langsung namanya Jumat. Ya, tentang harinya. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang telah memiliki iman idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah bahasa Qur'annya bukan salat Jumatnya Bahasa Qurannya, jika Anda diseru, diingatkan untuk menunaikan sholat di hari Jumat. bin yaumil Jum'ah. Di hari Jumat. Di sebagian waktunya. Kalimat sholat itu di ayat sebelumnya sudah banyak kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Gitu kan? Wa aqimis sholah wa aqimus sholah. Banyak. Tapi kalimat sholat di sini dilekatkan dengan satu hari yang sangat istimewa. Artinya, sholat yang ditunaikan pada hari Jumat ini memiliki nilai berbeda dengan sholat-sholat yang biasa ditunaikan, senilai dengan keutamaan Jumatnya. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat yang bertepatan dengan di hari ini, itu ruginya luar biasa. Seakan-akan kehilangan keutamaan Jumat. Jelas sampai sini? Sekarang, ada satu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dipilih waktu yang terbaik. Ya, kalau hari Jumat itu yang yang terbaik di dalamnya, yang terbaik di dalamnya waktunya kapan? Ya? Eh, pada saat <laughs> Karena di sebelah harinya, ya seharinya bagus semua. Ya, Yaumul cuma berarti seharinya bagus semua tuh. Sehariannya bagus. Walaupun kata Nabi dari seharian itu ada beberapa sekejap yang lebih baik dibandingkan dengan kesehariannya itu. Ada yang menafsirkan di antara dua khutbah, ada yang menafsirkan ba'da asar, tapi pada intinya kata para ulama, kalau Anda tidak ingin kehilangan momentum itu, setiap detiknya manfaatkan beramal soleh. Maka Anda tidak akan kehilangannya. Tapi Masya Allah, ada satu waktu yang bukan setiap harinya bernilai kebaikan. Dalam sebulannya semua bernilai dilipat gandakan pahalanya peluang dosa terampuni rahmat diturunkan malamnya luar biasa sampai-sampai jangankan yang biasa ibadah yang jarang ibadah pun jadi tergerak tuh Masya Allah yang jarang ke masjid di sab pertama dalam sholatnya yang nggak pernah baca Quran bisa pegang mushaf gitu kan bulan apa itu Ramadan ya, Allah memilih dalam sekian perjalanan bulan sampai tahun dipilih bulan Ramadan ketika bulan yang istimewa ini kemudian dipilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan atau Al-Quran ini begitu penting, begitu istimewa, sehingga dipilih waktu yang terpenting. Jelas di sini? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau anda abaikan Quran ini, sama dengan anda mengabaikan kemuliaan Ramadan yang satu ada diturunkan di dalamnya. Atau dalam bahasa yang lain, seperti Anda semangat hadir di dalam Ramadan, semangat kejar tarawihnya, semangat berpuasanya, seperti itu pula hadirkan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada aneh, agak aneh kalau ada orang-orang yang saat Ramadan rajin ibadah, tapi ketika bertemu dengan Al-Quran jadi menjauh, itu aneh. Ya. Karena sama kemuliaannya itu sama-sama penting di sini. Ya, jelas ya? Baik. Apalagi kalau ada orang mempersoalkan isi Quran, itu lebih aneh lagi. Ya, lebih aneh lagi. Pelan-pelan. Baik. Karena ini penting, beda dengan kitab sebelumnya, maka Allah pun tambahkan penutup pelengkap yang tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Saya langsung ke ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra. Dengan Anda memahami isi Quran ini, di bawah petunjuknya dalam kehidupan, kata Allah, maka kami menginginkan dengan itu kehidupan Anda menjadi mudah wala yuridu bikumul usr. Masya Allah. Dan Allah tidak menghendaki kehidupan Anda susah, ya, mudah. Masya Allah. Pelan-pelan. Jadi tidak cukup kata Allah hidup itu bahagia saja, tenang saja, senang saja, tapi hal yang dijalani tidak mudah untuk umat terakhir kami berikan petunjuk yang khusus kalau anda betul-betul lihat itu praktekkan dalam kehidupan kami jadikan hidup anda mudah di rumah mudah, di kantor mudah, di jalan mudah, senang dinikmati tenang dijalani dan bahagia bisa diraih jelas seperti ini baik jadi konsep pertamanya sederhana ya sederhana kata Allah jika anda mendapat ingin mendapatkan nilai-nilai ini dalam kehidupan maka ikuti petunjuk dalam Quran satu Dari sini, para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani dimanapun dan kapanpun kita berada kecuali semua petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran sudah ada ya pelan-pelan saya ulangi lagi tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani tempat yang kita pijak kapanpun dan dimanapun kecuali semua petunjuknya kemudahan-kemudahannya sudah diberikan isyaratnya dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan apapun, sebetulnya di Quran sudah ada tuh. Petunjuk kemudahannya. Petunjuk kebahagiaannya. Jadi isi Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya semua kehidupan kita di situ tuh. Jadi kalau Anda bisa keluarkan satu, dua, tiga, empat lekatkan dalam kehidupan kita, jaminan ini akan muncul. Demi Allah saya katakan ya, Anda boleh catat kalimat saya ini. Ya, Masya Allah, saya Anda pahami betul. Zaman Nabi diutus, diutus pada manusia yang paling terbelakang, manusia yang paling sulit untuk diatur, sampai disebut dengan jahiliyah, ya kerasnya luar biasa, senang berselisih, ya senang mencederai satu dengan yang lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya, mohon maaf, bertentangan dengan hukum-hukum biasa, tapi sulit untuk dilukiskan. Ya, bahkan, maafkan saya Pak ya, Ibu saya cuma kasih contoh ini. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau si Fulan sudah bosan dengan pasangannya, itu besoknya bisa tukeran. Saya bosan nih dengan istri saya nih. Gantian ya. Oh iya, kita gantian besok gitu. Itu itu saking luar biasanya ya, buruk perilakunya itu. Ya. Dan itu tertinggal jauh. Dikuasai oleh Romawi, dikuasai oleh Persia. Begitu diturunkan Quran, masya Allah. Manusia paling terbelakang tiba-tiba bisa mencapai keemasannya. Persia dilewati, Romawi ditepikan, kalah seluruhnya. Yang keras berubah jadi lembut. Yang jauh berubah jadi dekat. Yang pecah berubah menjadi menyatu. Jadi dengan turunnya Quran semua berubah dan semua diraih kemasan diraih zaman diraih dan sebagainya masya Allah ya. silahkan cek ya dengan hari ini ya kami belajar ya pelajaran-pelajaran kami waktu kami kuliah itu ya di Timur Tengah salah satu materinya itu luar biasa ada materi istishok wa tamsil gerakan orientalis dan misi ya kami langsung ditampakkan Pak Ibu dengan bahkan dengan orang-orangnya orangnya diundang dan sebagainya anda bisa bayangkan nggak orang-orang Barat itu ketika Islam maju di Andalusia itu pakaiannya masih compang-camping Ya. Makanya kalau anda lihat misalnya dokumenter mereka dan mereka sendiri yang buat ya, kalau orang-orang bilang ada film-film kolosal itu lihat pakaiannya kan, pada berantakan kan? Ya pada berantakan. Itu Islam sudah maju tuh. Ya dengan tingkat keilmuan yang sangat tinggi, teknologi sudah mulai berkembang luar biasa, anda mungkin tidak banyak yang tahu. Bahkan pusat-pusat kristenisasi dan misi itu sudah mulai mengirim murid-murid untuk belajar ke Andalusia. Udah bikin udah bikin pola tuh untuk belajar ya dan diterima ya, belajar, ada yang belajar bawa ilmunya dan sebagainya. Apa yang mereka ambil? Isi Quran. Tapi ketika mulai maju, kemudian terjadi pergolakan politik, ya mohon maaf, gitu kan? Ratu Isabella kemudian bergabung dengan Raja Ferdinand, keduanya bersekutu, mulai kemudian melakukan satu gerakan hebat, menaklukkan Andalusia. Intinya demikian. Dikalahkan orang-orang Islam karena sebab apa? Maaf, bukan karena kurang hebat, pasukannya luar biasa besar, senjatanya lengkap, karena meninggalkan isi Quran. Jadi ketika Qurannya diturunkan dalam hidup kehidupannya, ditinggalkan nilai-nilainya, maka mulai turun, mulai turun, mulai turun. Maka diambillah kemudian oleh orang-orang barat nilai-nilai Quran ini, dipraktekkan dalam kehidupan mereka, tapi sumbernya kemudian dihapuskan, diabaikan, ditepikan. Ya. Saya mau kasih informasi ya, sampai hari ini itu manusia manusia keislaman, nilai-nilai keilmuan masih banyak yang belum bisa diterjemahkan yang ilmuwan-ilmuwan barat yang sekarang itu itu ngambilnya dari mana? Dari orang-orang Islam mengeluarkan dari Quran dibahas begini, tampilkan begini, dihadirkan lagi. Cuma sumbernya kemudian mereka samarkan bahkan ditinggalkan. Orang Islamnya tidak diberikan satu gambaran supaya tidak kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada tuntunan Rasulnya, ditepikan itu mereka sendiri praktekkan nilainya. Sampai hari ini. Silahkan cek. Ketika orang Islam meninggalkan isi Quran, mundur. Mereka mengambil nilai Quran, maju. Ketika dulu orang terbelakang diturunkan Quran, maju. Saat ditinggalkan, mundur. Ini persoalan sekarang sebetulnya, kemajuan yang paling tinggi bukan seberapa banyak Anda bisa membuat sesuatu, tapi seberapa dalam Anda bisa kembali kepada tuntunan Allah. Jelas di sini? Baik. Maaf ya, kemajuan tidak hanya diukur dengan banyaknya teknologi yang muncul. Setiap orang bisa melakukan itu. Tapi ada kemajuan akhlak, kemajuan budi pekerti, kemajuan iman, kemajuan spiritual. Itu yang kita dambakan dalam kehidupan. Ya untuk apa Anda punya teknologi tinggi tapi serang ini, serang itu, hidup tidak tenang, penuh dengan ancaman, pergi ke satu negara, turun semua lapis bajanya, kendaraannya khusus, nggak ada kenikmatan dalam hidup ini. Ya. Nah sekarang, izin, kita sekarang mulai masuk pada inti bahasannya. Kaidah pertama, semua inti kehidupan kita ada dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pertama kali yang dimintakan oleh Allah, maaf kalau Anda belum tahu, pertama kali yang dimintakan oleh Allah, yakin dulu. Saya ulang, kalau belum tahu, minimal jangan ragu. Saya ulang ya. Ini kaidah berinteraksi dengan Al-Quran. Anda ragu, Anda nggak akan dapat isinya. Kalau Anda belum tahu solusinya, petunjuknya minimal jangan dulu ragu. Ini tahu juga tidak, tapi meragukan. Yang paling aneh sudah nggak tahu mempersoalkan. Oh, ini produk budaya. Anda kalau belum tahu diam aja itu. Ya. Oh saya ini dokter, dokternya di mana? Anda belajar jauh-jauh ke tempat yang bukan bagian dari Islam mau belajar Islam, belajar tentang sholat ke tempat orang yang tidak pernah sholat yang akan nyambung. Ya, akan nyambung. Belajar tentang fikih Islam ke tempat orang yang bukan Muslim yang akan nyambung. Makanya pulang pulang ke tempat masing-masing, maaf itu pikirannya pada konslet. Karena nggak nyambung gitu, nggak bisa pak. Bagaimana bicara tentang sholat sementara dia belum pernah sholat? Kan susah. Bagaimana mau, mau bicara tentang pesawat terbang? Lihat aja belum. Susah pesawat terbang itu seperti apa? Oh, menurut kami pesawat terbang itu begini, begini, begini. Kayak ada belalainya sedikit. Gimana? Eh, Anda belum pernah lihat? Jelas sampai sini? Baik, jadi pertama kita yakin dulu dengan isinya bahwa semua petunjuk hidup kita ada di situ. Saya bacakan cepat dan di sini nanti kita mulai ambil bagian-bagian pentingnya. Ya, ini tidak usah ditulis ya, ini hanya gambaran saja. Saya beri contoh misal. Ini sering saya ungkapkan bahkan dari mulai sebelum lahir. Bagaimana supaya dalam kandungan itu ya kandungannya nyaman tenang ada harapan-harapan kebaikan bayinya nyaman ketika dilahirkan dan dalam keadaan soleh misal ada di Quran surah ke-7 100, ayat 189 ketika mulai dilahirkan bagaimana kemudian supaya asinya mengalir lancar tidak ada perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang baru punya keturunan mudah menjalani tugasnya di Quran surah ke-2 ayat 233 Ketika mulai anaknya tumbuh dari usia 2 tahun sampai ke pendidikan dini mau mencapai balik, apa yang pertama kali harus diberikan? supaya dia cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudah menerima apapun, taat pada orang tuanya, termasuk juga bisa membina hubungan sosialnya dengan baik. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya saat belajar cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa, bisa menghadirkan ingatan-ingatan dengan kuat dalam jiwanya dan bisa berbagi dengan yang lainnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Di sini kemudian dia mulai naik masuk ke sekolah bagaimana caranya prestasinya bisa meningkat ya maka diturunkan lagi Quran surah ke-58 ayat ke-11 nya dia mulai bergaul lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, bertemu dengan kawan-kawannya, bisa terjebak pergaulan bebas, kadang-kadang terpengaruh dalam kehidupannya. Bagaimana supaya bisa terjaga dari itu semua? Quran surah ke-49 dari ayat 13-nya. Apa yang harus disiapkan? Pilih orang terbaik di tempat terbaik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37-nya. Dengan itu rezekinya akan Allah dekatkan dengan lebih mudah. Dia mulai tumbuh lagi, kemudian mulai ada orang yang suka dengannya. Apa yang harus dilakukan? Kalau benar dia ingin bertaraf untuk melamar, maka Quran surah keempat ayat keempatnya. Terjadi pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-21-nya. Setelah menikah apa peran suami istri pertama kali yang harus dilakukan supaya kompak dalam membinanya? Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas pertama kali suami saat mulai menjadi seorang suami? Dia mencari nafkah. Bagaimana caranya? Kalau yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru bergerak rizkinya ingin cepat datang Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum bergerak tapi rizkinya sudah mencari-cari Anda Quran surah ketujuh ayat 96. Saya ingatkan dari awal, jangan mencoba untuk mencatat mengejar gitu kan? Eh, karena saya sudah ingatkan dari awal. Nanti kalau kurang Anda bisa tanyakan supaya lebih cepat. Baik. Kemudian kalau tugas suami mencari nafkah, istri apa yang dilakukan? Dia bisa merawat rumah tangganya. Tapi itu tidak mudah. Ya kadang-kadang anaknya rewel, bisa mengatakan ah dan sebagainya. Ah, hadirkan Quran surah ke-17 ayat ke-23. Dua-duanya ini tidak mudah dilakukan. Ya, suami mencari nafkah, istri merawat di rumah. Apa dikira merawat anak itu mudah? Tidak, belum tentu. Ya, apa mencari nafkah juga mudah? Belum tentu juga teman-teman sekalian kadang-kadang bisa bisa merasakan misalnya sakit yang ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Ada sakitnya juga yang semakin parah. Kata orang ini mustahil nih, susah nyari obatnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat orang mengatakan mustahil cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kadang-kadang ada kesulitan yang kita hadapi, bagaimana jalan keluarnya? Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kadang-kadang kesulitannya berat luar biasa, membuat mata gelap, nafas sesak. Apakah ya Allah ada Pak solusinya? Ada Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tingkat persoalan supaya saya belajar dari awal ya Allah? Quran surah ke kedua ayat 214-nya. Solusinya seperti apa dari awal supaya saya pelajari ya Allah? Quran surah ke ketiga ayat 142-nya. Semakin Anda bergerak semakin cepat, semakin cepat dalam kehidupan kadang-kadang ada yang berumah tangga, ya belum dianugerahi keturunan. Orang mengatakan ini mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa dalam berikhtiar. Sekalipun fisikmu sudah letih, rambutmu sudah memutih seperti di Quran surah ke-19 ayat ke-4 sampai dengan ayat 11-nya itu. Syukuri. Bagaimana melakukan berdoanya ya Allah bermohonnya? Ada di Quran surah ketiga 38 sampai dengan 39-nya. Kalau Anda sudah dapatkan itu berketurunan sampai anaknya usia 40 tahun, 50 tahun, orang tuanya masih ada. Bisa nggak membalasnya ya Allah? Belum tentu bisa bisa dilakukan. Tapi kamu bisa mencoba untuk melakukan yang terbaik di Quran surah ke-46 ayat 15-nya itu. Ketika Anda mulai tumbuh, mulai tumbuh, ada kenikmatan dirasakan. Ya Allah, nikmat benar hidup ini. Jangan terlalu bahagia, syukuri itu supaya saya bisa tambahkan kepada kamu. Quran surah ke-14 itu di ayat ke-7-nya. Ya Allah, ada persoalan dalam kehidupan ini bagaimana saya mengatasinya? Sabar tingkatkan dengan itu kamu akan bahagia. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya itu. Teman-teman sekalian, sampai di ujung kehidupan pun Anda mengatakan ya Allah, Apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan pulang. Bagaimana caranya? Ada di Quran surah ketiga 185. Namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana maut itu datang ya Allah? Ada yang enak, datangnya tenang, memanggil Anda dengan kalimat yang nikmat. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainah dan seterusnya. Ya Allah, ada nggak yang selain itu? Ada. Ada yang kalau ingin sedikit lebih menegangkan boleh sambil dipukulin malaikat. malaikat. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50-nya. Ya Allah, bagaimana setelah itu yang terjadi? Kamu akan hadir di satu tempat yang tidak biasa, namanya alam kubur. Nikmat nggak ya Allah? Kalau ingin silahkan. Saya ingin persiapkan. Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Siapkan dari sekarang. Quran surah 3 ayat 169 sampai dengan 171-nya. Teman-teman sekalian, ya Allah, bagaimana yang lain? Apakah ada juga selain kenikmatan? Ada yang tiap hari ditampakkan api neraka. an yang yu'raduna 'alaiha Ya, di mana itu ya Allah? Ada di surat Ghafir. Ghafir, Quran surah ke-40 itu dari ayat 46 sampai dengan 48 ya. Ya Allah, setelah itu apa yang terjadi? Ada hisab yang akan terjadi. Ya, ada yang tegang, ada yang masuk surga langsung tanpa hisab. Tenang hidupnya, diberikan kabar gembira sejak di dunianya. Quran surah kedua ayat ke-25-nya. Ada yang masuk neraka tanpa hisab, langsung diperlihatkan kepada dia, tempat kamu ada di sini. Jangan banyak pikir tentang hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Hadirin kemudian setelah itu kemana ya Allah? Kamu bisa pilih yang masuk surga. Ingin surganya dekat dengan Rasul kamu oh, silahkan lakukan amalan ini Quran surah ketiga 31 surganya yang kedua apa ya Allah ada di taman surga segala kenikmatannya Allah yang berikan Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23 nya ada lagi yang ketiga surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 nya demikian seperti neraka pun ada tingkatan-tingkatannya ada neraka yang ringan sampai neraka jahannamnya tinggal dipilih kalau anda ingin masuk ke dalamnya pengen yang mana ya. itu itu. Apa yang dilakukan di masjid ya Allah? kurang surah ke-9 dan ke-18 ya. Kalau saya punya musola, kurang surah ke-2 125-nya. Kalau nggak punya masjid, nggak punya musola, setidaknya bikin mihrab. kurang surah ketiga 37 sampai dengan 39 ya. Apalagi? Jadi semuanya ada sebetulnya. Ya, yang tidak ada kita jarang lihat. Yang diapalin yang itu itu melulu, anas lagi, anas lagi gitu ya. Dan dikabulkan mimpinya ketemu jin terus ya pantas kan? Minal jinnati Alhamdulillah. Hawla Allah quwata illa billah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika semua sudah ditampilkan ayat-ayatnya, persoalannya bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mempelajarinya? Maka diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dua kaidah. Kaidah pertama, ya, hati-hati kaidah ini penting. Biasanya yang penting tuh nggak langsung tampak gitu ya kosong dulu seperti ini tuh ya. Jadi kalau udah nyambung tak baru masuk ya. Baik. Quran surah ke 59 ayat ke-7. Baik. Di ujung ayatnya. Pelan-pelan. Tadi Quran diturunkan pada siapa? Rasul ya. Nah, sekarang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Qur'an dan menyampaikan isinya. Anda sudah tulis di dalilnya Quran surah kedua tadi ayat 129 sampai 100 dan 151. Sekarang kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah membawa petunjuk Al-Qur'an ini, maka kaidahnya ya kaidahnya Bismillah wa ma atakumur rasulu ما آتاكم الرسول rasul Bismillah. satu dua cuma dua ini pilihannya seperti tertuang di layar sebelah samping sana perhatikan sini di ujung ayatnya wama dan semua. Ingat betul kalimat ini ya. Ma itu itu huruf yang menunjukkan keterangan, benda, ajaran tanpa batas sifatnya. Jadi nggak ada batas sih. Bisa diartikan segala atau semua. Ya. Atakumur rasul. Ya. Yang dibawa, ditunjukkan, didatangkan oleh Rasul. Lihat sekarang kalimatnya menggunakan ata. Ata itu ata ya'ti. Kalau ata yu'ti ita'an muncul kata ita, bu ita, bisa kan? Ada yang namanya ita. Dari kata ata asalnya. Ya. Sesuatu yang disampaikan dengan tulus. Disampaikan dengan tulus. Makanya kalimat zakat di Quran itu selalu diawal dengan kalimat ini. Ya, dengan turunan ini. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu jamaah dari ata. Jadi kalau anda ingin berzakat, anda nggak usah mikir banyak hal. Memang kewajiban anda keluarkan aja dengan tulus. Yang punya hartanya bukan kita, Oke? Terus kemudian harta itu bukan milik kita, punya orang lain, hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya. Tapi yang paling menarik, ketika Allah menyampaikan, kami wahyukan kepada Rasulullah SAW Al-Quran. Lalu Nabi fokus sampaikan isi Al-Quran ini, disampaikan kepada kita. Ya Kata Allah, Rasul ini ketika menyampaikan itu tulus, nggak punya motif apapun. Ya. Tidak ingin mendapatkan apapun dari penyampaiannya. Apa anda kira ingin mendapatkan pengaruh? Tidak. Kalau ingin dapat jabatan gampang dari awal sudah ditawarkan. Ya, dari awal sudah ditawarkan. Ya, Masya Allah. Apa anda kira ingin dapat kekayaan? Tidak. Tawaran sudah banyak, tapi tidur dengan keadaan yang sangat sederhana. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa kami pilih seorang rasul untuk menyampaikan kepada anda misi yang sangat penting dan dia tidak punya kepentingan ya, gitu. Gak punya kepentingan dengan kita, semua yang diberikan untuk kita. Makanya dalam bahasa hadis, ketika menyampaikan risalah, itu selalu yang keluar kalimat umatku. Silahkan cek, umatci, umatci, umatci. Saya seringkali menangis kalau udah sampai kepada inti-inti yang seperti ini, itu, luar biasa ya. Mau berkorban minimal 100 ekor, yang disebut umatku. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221 dalam keadaan sekaratnya, menjelang wafatnya. Kalau anda kumpulkan hadis-hadisnya, yang hadis sering dilihat kadang-kadang riwayat Al Bukhari saat yang membawa air wudhu, kemudian beliau berwudhu lalu wafat di pangkuan Aisyah itu kan, itu baru satu hadis. Kalau anda kumpulkan hadis-hadis yang lainnya, di sampingnya ada Sayyidah Aisyah, ada Fatimah putrinya, ada Ali bin Abi Thalib, setelah menyampaikan wasiat macam-macam yang disebut tuh bukan mereka tapi umatku umatku umatku umati umati anda yang disebut ketemu aja nggak pernah gitu kan jadi memang ada ketulusan dalam jiwa beliau nggak ada sesuatu yang diinginkan ya bahkan dalam beberapa kesempatan ada kalimat-kalimat saya sudah merindukan saudara-saudaraku saya rindukan saudaraku kemudian orang-orang di sekitarnya mengatakan ya Rasulullah alasna ikhwanak bukankah kami saudara-saudaramu ya, kata Nabi bukan kalian bukan saudaraku kalian itu sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku itu adalah umatku yang tidak pernah melihat aku tapi beriman aku Jadi Nabi itu merindukan pertemuan dengan kita, masa Anda juga rindu gitu kan? Nah, jadi dari sini ada ketentuan dalam Al-Quran, ya kata Allah, kalau hidup Anda ingin mudah, ingin senang, ingin tenang, dan ingin bahagia menjalaninya, maka semua yang dibawa oleh Nabi dalam kehidupan kita cepat ambil. Fakhudhu, khudhu itu kalimat yang menunjukkan makna cepat. Khudh, cepat Ya, jangan beri jeda gitu, cepat. Ya. Jadi begitu Anda mendapatkan sesuatu, Anda ingin ambil, langsung raih begini itu khadz namanya. Ya, fakhudu cepat ambil, jangan tinggalkan. Jadi kalau ada ketentuan yang lain, sementara Nabi membawa ketentuan, yang lain tinggalkan, yang dari Nabi ambil. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Saking istimewanya petunjuk Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kemuliaan Qurannya, Allah berikan, saya ulang, Allah berikan penghargaan khusus bagi orang yang menjalani kehidupannya hanya berkaca pada petunjuk yang Allah turunkan ini. Saya ulang ya. Di ada orang-orang yang setiap aktivitas dia kerjakan, dia lihat petunjuknya. Qurannya minta apa nih? Petunjuk nabinya seperti apa? Maka dia selalu pastikan ini sesuai petunjuk, sesuai petunjuk, sesuai petunjuk. Orang seperti ini maka langsung diturunkan satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyifati sikap-sikap yang pernah ia kerjakan demikian. Ada di Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Kul in kuntum Allah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni. Ya, maka ikuti aku. Ikuti petunjuk Nabi. Jelas sampai sini? Ya. Poinnya bukan di sini, ini masih normal. Selanjutnya, lihat kalimat selanjutnya. Yuhibbukumullah. Ikuti seluruh petunjuk Rasul dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan bangun tidur lakukan ini, kata Nabi bangun tidur kerjakan ini. Petunjuk Nabi itu yang paling hebat. Anda mau makan, kata orang-orang kerjakan seperti ini, kata Nabi enggak kerjakan seperti ini. Petunjuk Nabi lebih bagus. Ketika Anda ikuti petunjuk Nabi, bukan hanya jaminan tadi yang dihadirkan, tapi kata Allah, yuhibbukumullah. Satu, orang-orang ini langsung akan diturunkan cinta Allah kepadanya. Dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia. Wa firna lakum dhunubakum dan diampuni semua dosa dosa Semua dosa dosa ya, Mohon maaf, ada di antara kita yang tidak punya dosa hari ini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Oh, saking banyaknya susah gitu ngangkatnya ya. ya. sama gitu. Dosa-dosa itu yang membuat, maaf ya, organ tubuh kita sulit melakukan kebaikan. Jadi kalau yang kotor sudah nggak ada, yang bersihnya muncul. Kalau pandangan yang kotor nggak ada, pandangan yang baik muncul. Kalau pendengaran yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang muncul. Kalau kosakata yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang keluar di lisannya. Jadi kalau Anda masih bisa mengatakan yang kotor punya kosakata, itu artinya masih ada yang buruk dalam jiwanya. Dalam keadaan apapun. Al-Hasan, cucunya Nabi SAW. Kenal Hasan bin Ali? Alhamdulillah. Kalau kenal, mencurigakan gitu ya. Baik. Cucunya Rasulullah SAW, Masya Allah. Satu kali, beliau punya anak. Namanya nama kakeknya, Muhammad. Gitu ya. Baik. Jalan di pasar, dalam situasi fitnah kumrah luar biasa dicela oleh orang Pak. Dicela itu, ya. Kan ketika Masya Allah ya, sahabat Nabi, menantu Nabi, ya orang mulia luar biasa Ali bin Abi Thalib semoga Allah muliakan beliau gitu kan. Kemudian wafat, ya syahid dan melahirkan keturunan di antaranya Al Hasan dan Al Husain. Al Hasan sedang jalan dengan putranya Muhammad tiba-tiba di pasar dicela Pak. Dicela habis-habisan. Kamu begini, begini, begini, begini, kakekmu begini, begini, maaf, bapakmu begini, begini, begini. Hampir tuh suasana itu. Hasan tuh diam aja. Ya gitu. Sampai ketika orang itu pergi, anaknya bertanya, Ya abaci, lima lam tarud. Pak, kenapa nggak dijawab katanya? Klarifikasi, bapak kan nggak begitu. Lihat jawabannya. Wala adri kaifa Saya nggak tahu bagaimana mesti meresponnya. Karena dari saat mendengar itu mencari kosakata nggak ketemu di dalam hatinya itu saking bersihnya. Saking baiknya jadi nyari kota kata kasar itu, nyari kosakata yang kasar nggak ketemu. Hanya untuk sekedar mengatakan begini misal, maaf ya, kamu pun tidak lebih baik daripada saya. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking bersihnya gitu. Ya. Jadi kalau cucu Nabi, orang paling mulia, pemuka pemuda nanti saat dia akhirat, dekat dengan Rasulullah, wafat dalam kebaikan, sangat mulia sirahnya, Ya, masya Allah, dicela oleh orang lain tidak menemukan kalimat kotor di lisannya. Ada yang baik aja. Ya. Ada orang bukan cucu Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, hidup tidak di zaman Nabi, surganya belum jelas, bukan pemuka, jadi makmum di surga aja belum tentu, gitu kan? Masya Allah, kadang-kadang orang mempersoalkan Anda dengan satu kalimat, Anda balas satu paragraf. Cita-cita masuk surga, gitu kan? Coba cek, ini ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah itu dia akan tata dalam segala kehidupannya. Ini kalau saya bebas dari dosa, minimal bersih, bersih, bersih, maka ujung kepala sampai ujung kakinya pasti bersih. Jelas di sini? Nah, bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk dari Nabi ini supaya setidaknya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa terampuni dan hidup bahagia? Inilah inti bahasan yang coba kita akan turunkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk yang menjadikan kita diampuni dosa-dosanya. Dan tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya. Sebentar. Baik. Kami fokus ke sebelah sini. Untuk melihat yang blanknya dulu. Kemudian kita tuliskan yang blank itu di sebelah sini ya. Sebentar. Sekolah ya. Fokus sebentar. Ya. Yeah. Ya, sekarang ambil framenya dulu ya. Masih ingat wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW disebut apa? Al-Quran ya, baik. Al-Quran, tugas Nabi menyampaikan ini. Ya, kita ambil diantaranya Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum disebutkan rasul. Apa tugas rasul? yatslu alaihim ayatika menyampaikan ayat-ayatmu ya. maaf isi Quran disebut apa ayat kan Al-Baqarah berapa ayat Ali Imran berapa ayat kan Al-Ikhlas berapa ayat jelas di sini baik jadi Rasul ketika diutus berfungsi menyampaikan pertama menyampaikan jadi nggak boleh menyembunyikan ya. jadi nggak ada sifat Nabi yang menyembunyikan ayat ini ayat bagus nih saya simpan dulu ah ntar besok baru saya sampaikan nggak bisa jadi begitu turun langsung disampaikan. Ini Al-Qur'an. Ya. Tolong fokus ya, gagal fokus bisa bermasalah di sini. Baik. Ketika disampaikan, ada ayat-ayat yang tidak cukup untuk disampaikan tapi butuh penjelasan. Pengajaran. Makanya diteruskan ayatnya wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajarkan isi kandungan Alkitab itu. Ada perintah salat misalnya kan? Wa aqimus shalah Al-Baqarah 43 disampaikan tunaikan sholat. Ya. pelan-pelan setelah sholatnya disampaikan ayatnya ditegaskan tunaikan sholat. maka tidak cukup sampai sini kata Quran wa yu'allimuhumul kitab maka Nabi ditugaskan mengajarkan tata cara ibadah ini masih dilakukan ya. ajarkan Awas hati-hati ya. Kalau tidak ada fungsi pengajaran ini maka akan sulit ditunaikan bagaimana caranya. Jangankan sampai lebaran kita, sampai lebaran kuda, lebaran kelinci akan bisa itu. Susah ya. Sekarang ada yang macam-macam aja, ada yang lebaran kuda, lebaran kelinci, lebaran kambing, macam-macam. Enggak ada, udah selesai. Ya, lekatkan pada sesuatu yang tepat saja, ya. Fungsi pengajaran Nabi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menginformasikan petunjuk hidup maka pengajarannya setiap yang disandarkan pada Nabi disebut dengan hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Jelas apa Baik, turun ayat tentang sholat. Nabi menerangkan, keterangan Nabi disebut dengan hadis. Nabi praktekkan sholat tidak? Saya ulang, Nabi sholat tidak? Masya Allah. Berapa waktu? Ah, oh, jangan salah. Awas hati-hati. Lima waktu itu baru yang standar. Nabi juga sholat sunnahnya. Nabi sholat tahajudnya. Nabi sholat mutlaknya. Nabi sholat duhanya. Masya Allah. Nabi dijamin masuk surga? Dijamin. Punya sifat maksum? Punya. Orang baik atau tidak? Baik. Takwa atau tidak? Masya Allah, orang takwa, orang baik dijaga dari kesalahan, terjamin surganya. Jangankan sholat fardunya, tahajud dijalankan, duha dijalankan, rawatib dijalankan, mutlak dijalankan. Baik, ada Nabi Rasul di sini? Tidak ada. Ada ahli surga di sini? Ada orang paling takwa di sini? Masya Allah, ada orang bukan nabi, bukan rasul, surganya belum jelas, bukan orang takwa, tidak terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang tadi disebutkan. Jangankan sholat yang lima waktunya, gitu kan? Atau bahkan yang sunnahnya, yang lima waktu masih bermasalah. Baik. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Baik ketika Nabi praktikkan berubah menjadi sunnah mananya, as-sunnah. Ya. Maka di sini kemudian ada ajakan untuk kita dalam beraktivitas dalam kehidupan mengambil petunjuk Al-Qur'an, melihat praktek Nabi SAW atau minimal petunjuk pengajarannya. Maka muncullah kemudian bahasa, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ayo kita pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ketika mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu kewajiban orang beriman, bukan hanya bagi berlaku bagi golongan tertentu. Ya tidak tepat kalau Anda katakan misalnya, oh ini Quran Sunnah ini hanya golongan ini. Eh yang lain apa? Nggak bisa gitu kan? Jadi semua orang beriman mutlak akan mengambil petunjuk dari sini. Ya. Ambil dari Qurannya, lihat caranya bagaimana Nabi mengerjakan. Ya. Jelas di sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang lebih penting lagi. Bagaimana cara Nabi mengajarkan tuntunan Al-Quran dan mempraktekkan dalam As-Sunnah ini sehingga sesuai dengan praktek-praktek yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi umatnya. Kita lihat pelan-pelan. Satu, saya agak cepat sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini perjalanan fikih. Jadi segala ketentuan yang tadi disampaikan yang kita praktekkan hukumnya disebut dengan fikih. Jelas di sini? Baik. Sekarang lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam Al-Quran tadi dan menerangkan ya, pertama kepada sahabat. Ya, kita bisa lihat dulu. Pertama kepada sahabat. Sahabat itu siapa? Oh baik ya kita kita turunkan dulu. Sahabat, saya ulang. Sahabat adalah orang yang satu hidup semasa dengan Nabi. Oh, syarat ini mesti ada. Kalau tidak ada salah satu gugur nama sahabatnya. Hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Yang kedua, melihat Nabi. Karena ada orang yang hidup semasa tapi tidak bisa melihat Nabi karena keterbatasan tertentu. Ya. Maaf, melihat itu dalam kondisi maksudnya hadir bersamanya, ada di hadapan. Ya. Seperti Wais Al-Qarni, hidup semasa dengan Nabi, tinggal di aman di koran tapi tidak bisa melihat Nabi. Itu bukan sahabat. Ketiga, beriman kepada Nabi saw sampai ia wafat. Kalimat ini penting sampai ia wafat. Karena ada yang beriman kepada Nabi saw Alaihi Wasallam, maaf ya, ini tidak terpenuhi unsur yang terakhir. Ya, ketika nabinya wafat, tiba-tiba dia memproklamirkan sebagai seorang nabi, seperti Musa al-Kadzab. Ada yang beriman kepada nabi, maaf gitu kan? Dia wafat duluan dibandingkan dengan nabi, tapi imannya tidak serius. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka ini pun tidak disebut dengan sahabat. Nah, isi Al-Qur'an dengan sunnah tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kalangan sahabat ini generasi pertama Ya. Diajarkan, bahkan mula-mula itu tidak tidak mudah diajarkannya. Ya, ada di satu tempat, di rumahnya Arkom bin Abi Arkom, sekarang ada di bagian Bukit Sofa, ya, yang dilakukan sa'i di dalamnya. Baik. 40 orang belajar pertama kali disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ya kan? Ada Uthman, kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada 40 orang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Perhatikan, pengajarannya itu sifatnya langsung. Jadi hampir jarang dan hampir tidak ditemukan yang menulis, paling beberapa orang gitu kan. Di sifatnya talaki. Sampaikan, terima, sampaikan, terima. Begitu ada ayat Quran disampaikan, kemudian ya sebagian atau keseluruhannya kemudian mulai menangkap, dihafalkan. Ya satu dua orang paling yang menulis kan. Demikian seterusnya, Nabi mengajarkan salat tidak ada yang menuliskan kitab sholat tidak ada. Ya, semuanya hanya melihat, praktekkan, kerjakan seperti itu disampaikan pada generasi-generasi setelahnya. Ya. Ketika Nabi SAW kemudian wafat, ya. saya ulang, ketika Nabi SAW mulai wafat, maka sahabat mulai menyebar, ya. pergi mengajar. Ada yang pergi ke Yaman, bahkan sebelumnya ada yang diutus oleh Nabi langsung ke Yaman untuk melihat-lihat, ya seperti Muaz bin Jabal dengan Abu Musa al Ashari. Ya, setelah Nabi wafat, maka beraktivitas di sana. Ya. Ada yang masya Allah, maaf ke wilayah Afrika tuh, Ya, ada seperti Muawiyah masuk ke Mesir, ke Libya, bahkan sampai tukang cukurnya Nabi itu saya sempat tinggal di Libya cukup lama sampai lima tahun. Itu sampai ada salah satu tempat ya dimakamkannya sahabat Nabi yang biasa mencukur Nabi. Itu ada di wilayah Tripoli itu. Ya. Sampai kemudian ada yang sampai ke Syria, gitu kan? Ya Muawiyah sampai ke sana. Ada yang sampai ke Irak. Ya, Irak itu bukan bagian dari Arab. Irak itu Persia. Ya, Persia. Cuma sekarang dimasukkan dalam wilayah Arab karena menggunakan bahasa Arab di dalamnya Baik. Jadi menyebar sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, masya Allah. Ada yang ke Afrika, ada yang bahkan nanti sampai ke Eropa gitu ya, ya ke Spanyol dan sebagainya. Bahkan ada yang ke Nusantara sebagiannya. Ada, dia Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ikut ekspedisi ya menggunakan salah satu kapal dari Ethiopia itu sampai ke wilayah Baros 414 km dari wilayah Medan itu ya nanti sebagian turunannya kita tanggal 1 sampai tanggal 4 ada taklim sekitaran Pantura nanti kita jelaskan turunan-turunan itu ya nah teman-teman sekalian saya teruskan dulu sebentar ketika para sahabat ini mengajarkan ke wilayah-wilayah yang berbeda mulai menyebar atau bahkan orang-orang datang sendiri ke Madinah ya sebagian datang ke Mekah Orang-orang yang belajar kepada sahabat ini karena tidak bisa bertemu dengan Nabi, nabinya sudah wafat, kan? Atau dalam kondisi tertentu disebut dengan tabi'in. Saya ulang, disebut dengan apa? Tabi'in. Fokus, sebentar, fokus. Tabi'in tabi'in ini ya, tidak semua punya sifat yang sama dengan kemuliaan dan kekuatan hafalan sahabat. Ya, jadi ada yang bisa menangkap langsung dengan mengingat, tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak mudah mengingat sehingga dia harus menuliskan apa yang diingat itu sebagai gambaran atau acuan saat dia mempelajarinya. Dimulai misalnya mengajar di wilayah Afrika, masuk ke wilayah Mesir, ya, Mesir itu Afrika. Ya. Ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, ya. sebagian sudah mulai mencatat. Ya. Sama misalnya mengajar ke wilayah Yaman, ada yang mulai mencatat. Ya. Di sini ada yang mulai mencatat. Ya. Turunkan dulu rasul, sahabat, tabi'in. Karena sudah mulai ada yang mencatat, maka masya Allah, ya, catatan-catatan itu bisa dikumpulkan, kemudian dikodifikasikan, ya, dibuat satu himpunan, dibuat satu turunan. Jadi pada masa ini, khususnya di awal masa ke tahun kedua hijrah, ya, tahun kedua hijrah kisaran sampai 200 hijriah Tolong lingkari tanda ini ya. Sampai dengan 200 hijrah. Saya ulang, sampai dengan 200 hijrah. Maka muncullah ulama-ulama saleh yang selain punya kekuatan untuk mengingat juga punya kemampuan untuk menuliskan. Ya. Di antara mereka ini ada empat bintangnya ya, yang paling unggul. Jadi mereka tidak hanya menulis, ya, tapi juga punya kekuatan daya ingat yang luar biasa, dan mereka kumpulkan ingatan-ingatan itu melalui tulisan-tulisan mereka. Di antara mereka siapa saja? Saya coba hadirkan. Ya. Fokus ke sini supaya langsung kelihatan bahannya. Perhatikan ya, lihat sini. Satu masa Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran plus praktek yang disebut dengan apa? Sunnah. Diturunkan kepada sahabat. Metodenya mulai menghafal. Jelas? Sedikit yang menuliskan Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, disampaikan pada generasi setelahnya, sahabat mulai menyebar dengan tempat-tempat tadi. Ya. Maka diajarkan pada tabi'in, ya kan? Dan orang yang belajar kepada tabi'in lagi. Sifat mereka karena tidak sama dengan yang sebelumnya, ya, maka sudah mulai banyak yang menulis. Ya. Jadi ada yang kemudian menghafal dan tidak sedikit yang mencatat. Tapi di antara sekian banyak yang menulis ini, ada ulama-ulama khusus yang mengumpulkan dalam bentuk kumpulan disebut dengan kodifikasi sebagai acuan bagi orang-orang setelahnya. Ya. Mereka itu pelan-pelan, awas hati-hati, dibatasi sampai dengan batas 200 hijrah. Jadi kalau di atas 200 hijrah ini tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti. Sudah ya, sebut sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat sini. Batasnya 200 hijrah. Jadi sampai 200 hijrah, ada empat bintang ulama utama yang mengumpulkan ajaran Nabi dari para sahabat, termasuk dari para tabiin, dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya. Kalau Anda belajar dari orang-orang ini, maaf, ya, 200 hijrah ini yang baru atau yang dulu? Sekarang atau yang lampau? Lampau. Sekarang tahun berapa? 1430 8. Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238. Sesuatu yang sekarang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Jelas di sini? Ya, dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf. Ingat, ingat, generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda bukan ulama yang salah. Jelas ya? generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 hijrah. Ya karena nanti setelah lewat ke situ banyak kejadian-kejadian terjadi bisa memengaruhi unsur tulisannya. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya generasi yang lampau. Baik mereka baik tidak? Saya ulang, orang-orang ini baik tidak? Baik dekat dengan Allah? Tahu petunjuk Rasulullah? Baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jelas sampai sini? Baik, muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Di antara salafus saleh itu ada empat yang paling utama. Ada empat bintangnya. Ya. Siapa di diantaranya? Kita turunkan. Ah ini. Wah, pelan-pelan. Satu, Abu Hanifah ya. atau Nu'man bin Bashir yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Ya. Maaf, kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya, dari batas kelahiran. 80 hijrah masuk 200 hijrah tidak? Masuk. Berarti ini masuk dari ulama salaf salih Jelas di sini? Pelan-pelan. Selanjutnya Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas beliau lahir 93 Hijrah dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah. Ya, selalu di Madinah dari lahir sampai wafatnya 179 Hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Baik, 93 Hijrah itu masuk dalam kisaran 200 Hijrah? Masuk. Masa ini juga bagian dari salafus salih. Ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakek ketiganya Asy-Syafi'i. Lahir 150 Hijrah, lahirnya di Gaza. Wafatnya di Mesir, ya, di Gaza. Baik, 150 Hijrah masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya, maka beliau pun salafus salih. Ya. Kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 164 Hijrah masuk dalam kisaran ya masuk ini pun salafus saleh nah teman-teman sekalian perhatikan ya perhatikan empat ulama ini punya keunggulan dibanding ulama yang lain ya karena selain menghafal dengan ingatannya yang sangat kuat juga menuliskan semua tuntunan-tuntunan tadi di kitab mereka ya. jadi jalur kita kalau ingin belajar misal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ini ya. kalau anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah Ya. Mustahil Anda keluar dari ajaran yang dibawa oleh empat ulama ini. Pasti akan lewat sini. Ya. Baik, saya mau katakan begini, pelan-pelan. Perhatikan, ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah SAW. Baik, Sunnah dari siapa asalnya? Rasul. Saya mau tanya, pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Ah, mimpi aja belum pernah. Bagaimana bisa mengambilnya? Maka Anda harus mengambil dari orang-orang yang mengkodifikasikan sumber dari Nabi itu yang bisa kita terima sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Semua turunan ini berasal dari sini, ya kan? Ini sahabat mengajarkan pada tabiin, tabiin kemudian menuliskan ada generasi tadi bintangnya yang empat ini. Jadi mustahil ada orang-orang yang langsung belajar dari Rasul kecuali lewat yang empat ini. Jelas sini? Baik. Nah, semua empat ulama besar ini dengan segala keistimewaannya, ya, uh, eh, insya Allah kami punya nanti koleksinya dari empat ini menerangkan perjalanan hidup mereka sampai bagaimana mereka belajar sampai kekuatan hafalannya sampai karya karyanya ya dan setiap edisi satu kitab khusus ya kalau anda mau baca saya pinjamkan insya Allah boleh berbahasa Arab ya baik ini empat ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang Jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Wah, ini ini ini di bahasa kita ya. Tolong fokus di sini. Oke. Ya. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Ya, manhaj ini. Tadi orang-orangnya disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya. A-nya ganti pakai I. Indonesia jadi Indonesi. Baik, Malaysia. Malaysia, Amerika. Amerika Filipin. Filipini, Tunis. Tunisi, Aljazair. Aljazairi. Masya Allah, gampang ya. Yang bekas-bekas Ah bukan, itu jangan ngarang ya. Baik. Baik. Sekarang lihat salaf ini ulama-ulama ini ya, termasuk yang sezaman dengannya manhajnya kita ikuti maka saat diikuti tambah idiomnya salafi kalau maaf yang mengikuti ini yang belajar ini satu orang atau dua orang banyak orang kalau banyak gampang rumusnya mudah sekali bahasa Arab itu gampang tinggal tambah un di depan di ujungnya un muslim satu orang kalau banyak kan muslimun mukmin mukminun soim gampang ya soim laki-laki kalau perempuan tambah ah di ujungnya soimah perempuan kalau banyak kan soimun salafi satu orang kalau banyak kan salafiyun jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi mustahil ada yang bukan salafi di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya. Bapak Salafi ya? Bukan Pak, saya Doni. Iya nama Bapak Doni, kan? Cuma Bapak pasti ambil jalur ini pasti nih. Pasti gitu. Ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak salafi, pasti salafi. Dan jangan juga mengatakan kepada orang, wah oh, ini manhajnya bukan salaf nih. Lalu apa? Ustadz Adi kayaknya bukan salaf nih. Lalu apa? Memang bukan gitu kan? Cuman manhaj yang saya ambil orangnya bukan salaf, saya Adi gitu kan? Nah cuma nilai yang dipraktekkan pasti ini gak mungkin bukan salaf pasti ini ya. kalau bukan salaf berarti bukan mengambil tersambung dengan Nabi jelas sampai sini jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya ini salafi ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, sekarang perhatikan. Tadi semua tuntunan dari Nabi yang disampaikan oleh empat orang ini dituliskan pelan-pelan. Disebut apa? Manhaj ya. Nah, sekarang saya agak cepat. Agak cepat. Tuntunan dari Nabi, manhaj tadi. Ya, awas hati-hati ya. Ini dahsyat, saking dahsyatnya bisa mati, bisa nyala, bisa mati, bisa nyala ya. Tuntunan dari Nabi yang disebut manhaj itu itu punya dua sifat. Ini sering saya tegaskan kalimat ini. Sifat pertama, hanya satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Misal, paling gampang. An-Nasai nomor hadis 886. Ini sering saya contohkan. Saat Anda mengangkat tangan begini bertakbir, kemudian setelah itu Anda ingin meletakkannya di dada, kalimat hadisnya langsung fawadha'a. Maka cepat letakkan langsung, fa langsung, tidak ada jeda. Begitu diangkat langsung letakkan. Dalilnya cuma satu dan contohnya pun satu seketika. Ya, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Seketika langsung angkat. Nah, ini kalau dalilnya satu, contohnya satu, maka manhaj ini dinilai oleh para ulama bisa dikerjakan oleh siapapun di kesempatan manapun. Jadi tidak ada peluang untuk maaf kreatif mencari gerakan-gerakan lain. Saya nggak enak ah, tiap hari begini terus sampai puluhan tahun saya pengen yang kanan dulu yang duluan begitu takbir kanan duluan kiri tutup gini ya jadi ada sedikit ya ada yang diputar begini ada yang sambil naik kakinya begini sedikit ya macam-macam gitu nah itu tidak perlu kreatif saya tidak bermaksud menyalahkan dalam konteks ini tapi kami mencari di 1235 kitab hadis sampai yang ada sekarang dan yang paling sohi sampai yang paling palsu di kitab hadis palsu aja nggak ada di saking palsunya, di kitab hadis palsu nggak ada. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya gitu. Jadi kalau Anda sudah menemukan satu tuntunan, nggak usah mencari yang lain, selesai. Semua orang bisa itu. Jelas ya? Begitu angkat, simpan. Berarti satu manhaj, satu cara. Tapi ada tuntunan-tuntunan yang sifatnya lebih dari satu dalil dan beragam cara. Banyak. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Ambil contoh yang paling ringan misalnya. Al-Quran. Kita baca Quran insya Allah. Ternyata bukan satu cara bacanya. Paling minimal, Alhamdulillah, ada tujuh cara. Tujuh cara. Paling minimal. Itu yang mutawatir. Kalau ditambah tiga lagi yang masyhur jadi sepuluh. Kalau ditambah empat lagi dengan bacaan tafsir jadi syed jadi empat belas. So, kita ambil yang disepakati aja tujuh dulu, gitu kan? Yang disepakati tujuh, yang mutawatir, boleh dibaca dalam sholat dan dalam bacaan Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang kita bacakan sekarang, wadduha, itu juga bisa dibacakan dengan cara yang lain tanpa merubah isi maknanya. Seperti pernah kita contohkan, wadduhi. Kita wadduha, ada yang wadduhi. Wallayli idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walalakhiratu khairul Siapa yang membacakan ini? Adalah ternyata orang-orang yang saat Quran diturunkan, bahkan sebelum turun Quran, lisan mereka memang nggak bisa mengucapkan A. Fitrahnya sudah ke m lulu gitu. Kaifahalu, kaifahalek, madrasa madrasa ana, ani, anta, inti. Mungkin dari Betawi belajar sedikit ke sini gitu ya. Baik, sebagian teman-teman. Itu ada, sampai sekarang ada. Ada wilayah Palestina, wilayah Syria, sebagian dari Irak itu ada itu eh melulu tuh. Eh gitu ya, itu itu itu luar biasa. Makanya turun nanti riwayat diajarkan ada riwayatnya Hamzah punya dua murid namanya Khalad dengan Khalaf. Ada Imam Nafi punya murid namanya Warash. Ada riwayat Anda baca pakai A, dia baca pakai E. Isinya tidak berubah. Tidak berubah karena memang nggak sanggup mengucapkan A. Anda paksa-paksa bukan E, A ya. Sampai kiamat kurang dua hari mereka susah. Ya, sehari lagi buat mikir ngapain maksa orang emang nggak bisa gitu. Ya, jadi fitrahnya begitu. Maaf, sepeda. Teman-teman kita dari Medan ke sana lah gitu ya. Bisa dibacakannya apa? Sepeda. Baik ya? Nah, Anda silahkan saja boleh tersenyum, boleh tertawa, silahkan. Tapi memang begitu. Apakah bendanya beda? Tidak, tetap sepeda, tetap yang itu juga. Kita ke Cicahum yuk. Apa? Cicahum Kalimatnya memang beda, tapi isinya itu juga maka turun riwayat-riwayat demikian itu baru dilisan hati-hati gitu kan nah manhaj ini dengan dalil yang beragam, dengan contoh yang berbeda, disepakati oleh para ulama. Ulama nggak ada yang beda. Kalau anda beda dengan ulama, anda yang salah, bukan ulama yang keliru. Ya, disepakati sebagai kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikan, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Kalau mau lebih dahsyat, saya contohkan. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sod, hafaz. Ada yang tidak bisa sod, misalnya sin. Turun riwayat kolom. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa sod, tidak bisa sin, misalnya zai, Pak. Ada di Arab itu. Di Anda paksa sod, z, sin, z. Ihdinas, ihdinas. Ihdina ziratal mustaqim Riwayat Kumbul dari Ibnu Kathir Ada ya. Kami di Libya itu pernah ada kisah ya, Ini guru kami yang langsung sampaikan ini nyata Penghafal Quran Dua-duanya hafal Satu pakai, hafal pakai sad, Satu pakai sin Bertemu gak nyambung Mirip kisah Umar bin Khattab mendengar bacaan di masa Nabi Begitu dibacakan Ihdina siratal mustaqim Ente mukhtiyah fulan Bisin Musad Eh bukan pakai sad, pakai sin Kamu salah katanya La bisad, bukan bukan sin, sad. eh Ihdinas siratal mustaqim. La bisin, ihdinas siratal mustaqim. Padahal keduanya mengaji di guru yang sama. Disepakati datang kepada gurunya disampaikan, "Ya Syekh, kada kada wa kada." Terjadi peristiwa begini. Gurunya bijak sekali. Tidak menyalahkan, tidak langsung membenarkan. Beliau katakan, "Ya bunayya iqra." Nak baca. Dibaca sama si fulan. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sad, hasbuk, cukup. Ya bunayya iqra. Nak baca. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Hasbu Masya Allah kata sahihnya. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Gurunya ingin mengajarkan. Kalau kamu baru tahu sesuatu, jangan dulu rame pelajari dulu barangkali orang lain yang berbeda memiliki sumber-sumber yang tersambung dengan sama kepada Nabi cuma tidak mempraktekkan seperti Anda karena memang tidak mudah melakukan seperti Anda itu Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama mungkin berbeda tapi sama-sama baju gitu jelas ya nah, itu baru bacaan nanti ada gerakan seperti pernah saya sampaikan ada yang mau sujud itu kan ada yang pakai lutut duluan ada yang pakai telapak tangan duluan dua-duanya itu petunjuk kemudahan Sebab kalau lututnya sulit untuk digunakan, pasti telapak tangannya nggak ada yang ketiga. Tetap yang salah itu kalau yang tidak sholat atau yang sujudnya kepala duluan itu aja. Jadi kalau anda menggunakan lutut ada dalilnya di Abu Daud nomor hadis 838. Kalau anda pakai telapak tangan di Abu Daud nomor hadis 840 cuman beda dua nomor. Yang satu di kanan paling bawah, yang satu kiri paling atas selesai. Ya, jadi ini yang disebut dengan manhaj. Ya. Al-Fatihah kita baca bismillah kan dengan empat cara, 70 hadis, Pak. Bu, 70 hadis. Bisa dikeraskan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. 70 hadis itu. Ya. Tapi masya Allah itu kemudahan dalam mempraktekannya. Cuma semudah-mudahnya nggak bisa dipraktekkan keempat-empatnya dalam satu sholat. Saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi. Orang satu, saya empat. Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali Enggak bisa anda harus pilih kalau anda tidak bacakan keras anda bacakan sir atau anda nggak baca sama sekali ya saat anda bacakan sir pun nggak usah nampakkan pada orang saya takut orang menduga saya nggak baca padahal saya sir Enggak usah itu tandanya jahar ya kalau sudah mau dibunyikan kencengin aja kenapa bingung di situ Ya, jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau anda nggak pakai mic, nggak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, eh, sama aja. Jelas ya? Ketika anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Ya. Madhab itu singkatan. Ya, singkatan. madhab singkatan dari madhaba ilaihi insyaallah ya. tidak hanya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab ada singkatan tidak hanya istilah-istilah umum bahkan istilah agama pun atau kalimat-kalimat bahkan ayat itu ada singkatan ya bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah alhamdulillahirabbil alamin singkat dengan hamdalah Allahu akbar disingkat dengan takbir la ilaha illallah disingkat dengan tahlil jelas sampai sini Baik, jadi kalau misalnya saya ajak Anda Bapak Ibu sekalian dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Bukan. Itu yang diucapkan kalimat yang disingkatnya bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang mau meninggal dunia, ajarin dulu nanti kalimatnya la ilaha illallah ya. Cepat ucapan tahlil, tahlil, ucapan tahlil, tahlil, ucapan tahlil, tahlil. Bukan yang itu la ilaha Allah. Baik, mazhab singkatan dari ma zahaba ilai. Masya-Allah. Mazhab ma zahaba ilaihi. Ma pilihan zahaba yang condong ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari empat pilihan yang ada baca bismillah 70 hadis anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya. Maksudnya pilihan saya. Di madhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj. Dikumpulkan di kitab mereka. Ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan. Mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Imam Malik memilih dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih dikenal dengan madhab Hambali. Ya, awas hati-hati, ya hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya yang salaf salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, zamannya salafiyun, maka tidak mungkin mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini ya kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut nabi? Apa Anda pernah ketemu nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke nabi, tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang anda ambil itu terserah anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti syafi'i saja. Ya, masya Allah. Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bapak dan ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang empat ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan imam-imam ini kemudian mengajarkan mengajarkan pada generasi setelahnya sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai ke masa sekarang. Sebab. Kita berakhir di sini ya, insyaAllah. Imam Hanafi Abu Hanifah Nu'man bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung subuhnya pasti nggak pakai kunut pasti itu ya dan ada turunan-turunan yang lainnya tahiyatnya tahiyat yang menggunakan iftirash itu Hanafi Cina juga Hanafi Asia Timur ya dan mereka perempuannya cenderung jumatan ya cenderung jumatan jadi disediakan tempat khusus untuk jumatan ya jadi jumatan sunnah bagi perempuan tapi sunnah yang dimuliakan itu diantara madhabnya Hanafi ya ini Asia Selatan jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan alumni-alumni India pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madhab Hanafi Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab ya. punya murid lagi Suhri. punya murid lagi ini Masya Allah yang sekarang terakhir Arabiti ya. kami Alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Arabiti itu Masya Allah Pak matanya nggak bisa melihat Pak saking banyaknya bacaan yang dibacakan dan doa-doanya sampai membuat matanya buta ada ulama banyak rajin baca sampai buta mata anda mata dipakai lihat apa sampai hari ini tapi Allahu Akbar. Kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya, di, di rumah itu kita kita bacakan. Itu masya Allah. Ikra kata beliau, baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kes kata beliau berhenti. Hiya nuqtah laysat fasilah. Itu titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh fasilah. Syekh ini koma, tidak itu titik. Itu cetakan yang mana itu? cetakan sekian, oh itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Arabil Itu saya, Masya Allah, sering kali menangis tuh kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa. Ya, itu itu yang paling kami ingat Syekh ini. Kami belajar langsung dari beliau nih, fikih Maliki. Ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah selalu ke situ ngajar di situ sampai wafatnya dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali ya kebanyakan di Afrika Utara ya, terutama dari mulai Libya Libya Tunisia ke Aljazair ke, Al ke Maroko ya nyebrang sedikit ke Italia Spanyol Perancis itu rata-rata Maliki kalau Fatihah nggak baca Bismillah kalau sholat tangannya ke sini ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah tidak ada tanda yang lainnya Ya, ada hadis yang begini ada, tidak semuanya Syiah. Ya Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi hati-hati kalau sedang ke Mekah, gitu kan? Di Masjidil Haram tiba-tiba ada orang berdiri begini jangan diajak ngobrol. Ngapain mas? <laughs> Masya Allah. Biarin aja gitu kan tiba-tiba Allahu Akbar ini. Gitu kan. Baik, dan nggak ada kerjaan itu, nggak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya, awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu. Saya lama nggak jumpa dia gitu kan, cari-cari nggak ada. Saya nggak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begini kan. Saya datang langsung saya sapa. Eh, kaifa halak menak din? Eh, apa kabar? Kemana aja kamu? Allahu Akbar, tiba-tiba dia ruku deh. Nah, itu itu di antara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya, awas hati-hati. Nah, begitu dia tanya hilang ya. Baik, <laughs> Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang ulama yang ilmunya sangat dalam ya bukan orang-orang di zamannya saja proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang tak gitu ya saking dahsyatnya Imam Syafi'i ini bu lahirnya di Gaza pak begitu lahir tumbuh ini termasuk keturunan Rasulullah SAW meninggal ayah ayahandanya ibunya nggak putus asa jadi paham betul ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya jadi ulama gitu ya dengan izin Allah itu dari Gaza ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah pak jalan kaki pak gendong anaknya bu ke Mekah digendong gitu kan di jalan berdoa berdoa demi Allah kami katakan dari dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah ya setidaknya akan sampai pakai bis saja itu paling cepat sehari dua malam paling cepat itu ini jalan kaki anda bayangkan datang sampai ke Mekah di Mekah itu tawaf digendong anaknya ada guru disimpan di situ belajar belajar memohon kepada Allah sampai dengan wafatnya kami sampaikan kalau Imam Ash-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini itu diantara jasanya ibundanya yang mau saya sampaikan bu ibundanya Imam Ash-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah saking nggak punyanya gitu jalan tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang anda kurang apa lagi pasangan hidupnya ada yang masih ada perangkatnya ada rumahnya bagus segalanya ada handphonenya bagus kalau anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus anda kurang apa lagi itu luar biasa gitu kan Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah. Majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa. Maka adabnya tidak memaksa untuk belajar. Ya, beda gitu kan ini orang alim luar biasa enggak ketok ketok enggak pencet bel tungguin gitu kan lihat yang paling luar biasa Begitu ditunggu ya, sampai besoknya tiba-tiba kadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya Imam Malik keluar ingin ke majlisnya dikatakan pada asistennya iftah bab fi syabun ta'wir tolong bukakan pintu ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan gitu. tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu dia aja ya. begitu dibuka ini kisah populer sekali begitu dibuka pintunya datang menghadap kata Imam Malik apa yang kamu inginkan saya ingin hadis katanya karena Imam Malik itu ahli hadis saya ingin hadis. Kata Imam kata Imam Malik, "Madza indak? Apa yang kamu punya?" Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam al syafii ilmunya, jangan mempersoalkan tentang ke keulamaannya. Jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan asyafi belum bisa menyayanginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkan itu itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada al Buayuti, ya. Imam Al-Bukhari. Ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya asyafi. Ya. Imam Al-Bukhari hati-hati. Ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Zuhairi, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i tinggalnya di Syria tapi sudah wafat ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya itu umumnya rata-rata Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut? Hati-hati Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati jangan langsung mengungkapkan oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya, Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambal Hambali punya murid Al-Athram termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hambali. Awas hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya eh, turunan eh, Al-Albani eh, al misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pun bermadhab, madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat dua rakaat duduknya menggunakan iftash ya, itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Jadi, kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk. Saudi dengan Mekah dan Madinahnya jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Umul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Oh, di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita itu luar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar, tidak sedikit pulang dari situ mulailah master sampai doktor gitu kan ada yang ke Afrika Utara ada yang ke Mesir dengan Al Azharnya ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamiyahnya ada yang ke, Nuti, ke Tunisia dengan Zitunanya Zituna lebih duluan dibandingkan Al Azhar ya, ada yang kemudian Syafi'i ada yang Syria belajar Syafi'i itu ya Mesir juga Syafi'i umum di situ ada yang kemudian ke Madinah ada Masya Allah ada yang ke Mekah ada Hambali itu semua oleh orang tua kita dipelajari supaya saat pulang ke tempat masing-masing semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita cuma ya umumnya ketika pulang nggak bisa diterangkan semuanya dulu pasti akan apa yang dipelajari itu yang disampaikan maka misal orang Bandung bisa belajarnya ke Pakistan orang Jakarta belajarnya ke Mesir orang Padang belajar misalnya ke Libya misal saja ya Sementara, misal, misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah, pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali. Diajarkan itu, tuh, yang jadi persoalan muridnya main-main. Main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main, diimami oleh orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. ini, Salah ini di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi, kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya. Dia nggak usah mempersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan. Lantas anda, masya Allah, saya bingung ya. Terus terang saya, bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabiin tidak, zaman ulama pun tidak yang soleh-soleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya. Jadi nggak saling sapa. Jadi nggak saling kenal. Tadi Tadinya kenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak sapa. Ya. Nah ini ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, istilahkan saja, cuma itu tidak baik gitu kan. Kalau nggak sama dengan kelompok saya berarti itu bukan salaf. Bukan, bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita termasuk pergaulan kita menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus. Nggak baik itu. Ya. Saya beberapa hari-hari kebelakang ini sering kali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya, bukan hanya pada level murid-murid ya pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini. Ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini, begini, begini. Kalau berbeda Anda sampaikan, "Eh, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini." Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, "Cuma ini yang benar, yang lain salah." Itu masalah nantinya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bin Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi pas, ini, ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan diberitahu dengan kelembutan. Jadi mohon jauhi per perpecahan yang tidak penting dilakukan, termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat. Ya. Tapi kita harus sepakat, tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini kita kerjakan, keluar dari sini kita tinggalkan. Jelas di sini? Ya. hati-hati, saya sebelum ke sini, ya, kami di Libya itu mengajar. Saya tanya murid saya salah satu ketika presentasi, kami kasih tugas saat pulang ke Indonesia kamu pergi kemana? Ke daerah ini katanya. Bagaimana responnya? Pertama kali saya tanya Ustaz, di sini Islamnya berapa persen? 95 persen Pak, Alhamdulillah katanya. Ah, yang 5 persennya apa? Muhammadiyah Pak. <laughs> Jadi ada ada sesuatu yang harus diedukasi di masyarakat karena belum tahu gitu kan. Jadi ada ada hubungan dengan ormas. Ya mohon maaf, Imam Al Bukhari itu bukan NU, Ya, karena NU belum ada sejak zaman itu. Ya kalau kunut itu berarti NU. Imam Syafi'i NU, Imam Ahmad Muhammadiyah. Enggak ada hubungannya. Ya, jelas sini ya? Baik. Ah, enggak apa-apa, ya sampai kaget juga di belakang <laughs> situ, situ. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama disebut dengan ikhtilaf Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Nah, ada ilmu itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Di nanti satu saat kalau kajian kita bersambung di tahun akan datang kita akan belajar. Nanti kita berikan contoh-contoh. Ini benar kehidupan rumah Nabi. Ya. Ada mataharinya di silau langsung hilang gambarnya. Baik. Pelan-pelan ya. Bismillah. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini denah kehidupan eh, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan, ini ya, diduga, diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi walaupun tidak tempatnya tidak seperti ini. Allah Adam. Ini Jabal Kubais. Jabal Kubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini hotel Zamzam di sini. Ya, ini istana raja yang ini nih. Ya. Ini Jabal Kubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu, ini tiang listrik yang ini nih, kelihatan? Nih, satu lagi yang ini, kelihatan? Oh hebat, ibu saya nggak lihat. <laughs> Insya Allah. Ini nggak kelihatan bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan demi Allah saya katakan nggak lihat saya yang ini nih. Yang ini emang ada, yang ini enggak. Ya, cuma agak aneh ibu aja yang lihat di sini aja gitu tempat lain nggak pada lihat juga. Ya, nggak tahu pada makan apa. Kemudian ini masya Allah ini pagi kami ambil sekitaran jam 7 waktu sana kita foto langsung ya eh, foto langsung itu ternyata masya Allah matahari terbit di atas sini dan bulan pun ketika bersinar itu tepat di atas rumah ini di siang malam tempat rumahnya Nabi itu penuh dengan cahaya penuh dengan cahaya dan kalau anda telusuri ini nggak ada kaitan dengan hukum syariat ya tapi barangkali kita bisa tangkap isyarat-isyarat kebaikan tapi jangan dihubung-hubungkan jangan dihubung-hubungkan cuma kita melihat ada sesuatu yang indah ini sinar matahari. Kalau bersinar di sini dari pagi hari, sinarnya ke sini tuh lurus. Nanti yang ikut umrah insya Allah tanggal 15 saya akan tunjukkan tempatnya. Ya. Ini ada sinar ke sini lurus, bisa kelihatan sinarnya ini. Ya. Betul kalau ini kelihatan. Ya, agak aneh kalau anda nggak lihat ya. Ini kelihatan. Ini ini agak-agak terang nih. Ini kan beda dengan yang ini, beda kan? ada terang. Ini kalau ditarik garis lurus terus ke sini, itu turunnya langsung ke tangga, langsung masuk ke bambu salam, tembusnya ke hajar aswad. Makanya sunnah untuk tawaf. Kalau masuk pertama kali kita ingin umrah, ingin haji, sebetulnya kalau sudah daerahnya tenang, pembangunan sudah selesai, sunnahnya lewat sini. Turun ke sini ada tangga ke bawah, masuk ke satu pintu disebut bambu salam. Itu kalau Anda masuk lewat situ, langsung ke tempatnya sofa, tempat sa'i itu tembusnya langsung ke hajar aswad jadi nggak usah belok-belok lagi langsung lurus anda tahu apa yang terjadi masya Allah bambu salam bambu pintu salam keselamatan jadi ketika Nabi dilahirkan itu ditarik garis lurus langsung nyambung ke kaabah. jadi kalau anda ingin bermanhaj sesuai pemilik kaabah Allah subhanahu wa ta'ala maka ikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lurus maka di situ salam mendapatkan dapatkan Allah a'lam tapi itu keindahan yang bisa kita rasakan ini Nah, nanti ada kaidah untuk belajar fikih ikhtilaf, ya ada beberapa macam-macam, ya. Ada kemudian eh, teori-teori yang bisa kita pahami. Nah, ini termasuk nanti ada materi-materi yang bisa kita bahas. Saya berikan pada Anda, silahkan saja bebas, tidak ada apapun yang menyertainya. Kalau ingin kopi, silahkan kopi, silahkan kemudian tebarkan kembali. Kalau ada kekurangan, silahkan koreksi. Kalau ada kebenaran, silahkan diamalkan. Di kajian kita hari ini, ya membahas tentang pedoman berkehidupan dengan kesimpulan kita semua adalah umat salafi yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, salafi itu bukan kelompok tertentu, tidak terkhusus pada jamaah tertentu, bagi, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat madhab pasti akan lewat ke situ. Itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi adalah pilihan yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Jelas di sini? Baik. Saya ingin menegaskan sebelum Anda keluar dari ruangan ini, ya dari masjid ini. Jelas? Paham insya Allah? Baik, kalau jelas dan paham, termasuk pemirsa akhir TV, di mana pun Anda berada, kami akan bacakan hukum sesuatu hukum Quran karena hukum kehidupan kita Quran kalau sesuatu sudah jelas dipahami maka hukum Qurannya mengatakan Quran surah Al-Maidah ayat 100 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang masih merasa punya iman, telah beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalkum tasukum. Kalau masalah sudah jelas disampaikan, jelas diuraikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, saya tegaskan lagi, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? tidak ya cukup baik kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa dihadirkan saat kita membahas kasusnya nanti kita hadirkan kasus-kasusnya karena tidak semua ajaran itu selalu punya perbedaan tidak ya, nanti kita hadirkan misal tentang iftita, ada 12 bacaan ya ada yang wajah tu ada yang Allah ba'id mana yang benar wajah tuhnya pakai ini atau enggak jadi ada yang ini wajah tu ada yang wajah tu saja ada yang enggak pakai wajah gitu kan macam-macam nanti kita lihat Nanti ada masalah-masalah doa makan, doa makan itu bismillah atau Allahumma barik lana. Ah, kalau pakai Allahumma barik lana apa hukumnya? Dari mana tahunya? Pernah lihat hadisnya? Pernah buka kitabnya? Maka kita akan lihat di mana di kitabnya, seperti apa gambarannya. Nanti saya tunjukkan, ini loh kitabnya. Sumbernya dari sini, dikutip oleh ulama ini, disampaikan seperti ini. Di asalnya demikian, ini statusnya. Jadi kita kupas habis insya Allah sampai dalam kupasan ini kita akan hadirkan referensi kitab-kitabnya. Nanti saya tunjukkan. Ini ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Kalau semua ulama sudah sama, anda beda sendirian, bukan ulama yang salah. Anda yang tidak paham, anda yang salah. Ya. Ada mengangkat tangan saat berdoa. Kapan mengangkat tangan itu? Ya, apakah dalam jumatan dua-duanya diangkat? Kemudian setelah sholat fardu bolehkah kita mengangkat tangan dalam berdoa? Nanti ada turunan-turunannya. Jadi termasuk persoalan-persoalan lain. Ya. Saya kira sampai di sini ya eh, kajian yang kita bahas. Mohon izin karena kami harus ke Depok dan insya Allah kita ada kajian di Depok nanti ya untuk eh, sore. Jadi kita akan persiapkan. Teman-teman sekalian, mohon izin menyampaikan informasi. Pertama, bagi yang uh, eh, insya Allah bergabung dengan kami nanti di Umrah tanggal 15, ya mohon dicek kembali persiapan-persiapannya dan tolong ditanamkan tentang cara-cara kita berangkat karena kita bukan mau jalan-jalan, kita mau ibadah termasuk mau taklim. Nanti dicek kembali kalau ada sesuatu yang kurang atau kurang paham bacaan karena saya tidak menginginkan ada yang berangkat tidak memahami bacaan dan doa-doanya. Nanti tolong cepat disampaikan. Yang kedua, mohon izin kita nanti insya Allah bulan Desember ada taklim kita dari tanggal 1 sampai tanggal 4 insya Allah tidak akan berada di sekitaran Jabodetabek kita akan ke wilayah Pantura sampai ke selatan ke Jogja Ya, jadi ada taklim dari Yogyakarta sampai ke ujung Jawa sampai kembali lagi. Itu berlangsung selama empat hari. Ya, hanya saya dengar tadi informasinya kita memang belum buka tapi sudah ditutup gitu ya. Jadi sudah sudah nggak Allah alam coba dicek lagi saja ya. Hanya informasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 kami tidak akan mengisi karena berada di Pantura sampai tanggal 10-nya. Ya, saya sampai tanggal 10 ada di Jawa Tengah. Jadi walaupun rombongan mungkin kembali pada tanggal 4-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah bila tidak ada halangan-halangan yang berarti beberapa pertemuan ke depan kita akan maksimalkan dengan kajian referensi-referensi yang lebih bisa bernilai maksud bernilai itu lebih kuat argumentasinya dengan memperkenalkan beberapa kitab-kitab menurut saya kalau anda punya waktu akan lebih baik kalau anda bisa bawa harddisk eksternal saya nanti akan tunjukkan satu referensi yang pernah dulu saya berikan sampaikan mungkin ada yang belum dapat ya itu nanti ada koleksi perpustakaan ya untuk perpustakaan jadi kitab khusus yang kurang lebih kalau tidak ratusan ribu sampai satu juta kitab lah ya, Anda bisa copy itu kalau mau nanti kami berikan dan kita akan ajarkan caranya bagaimana ya untuk bisa mengaksesnya jadi mudah-mudahan nanti waktunya bisa dicari kita sesuaikan dan ada manfaat dalam kehidupan terakhir ada buku yang dicetak itu cukup baik tentang manual hadis populer Ya, kalau nanti Anda bisa pelajari, Anda lebih baik akan bisa dipelajari buku ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kitab Al-Majmu. Ya, semua yang telah Anda uh, infakkan di situ, saya tidak mengambil spesial pun, tapi telah diinfakkan kembali atas nama jamaah keseluruhannya. Jadi mudah-mudahan kalau bukunya bermanfaat, biaya Anda pun nanti dikembangkan lagi dan menjadi amal ibadah untuk seluruhnya.